<clears throat> Tanpa isti'anah seorang tidak akan mungkin untuk bisa menegakkan peribadatan sehingga antara dua hal tersebut, ibadah dan isti'anah, tidak akan terpisah dari seorang hamba. Kita masuk pada ayat selanjutnya. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, ثُمَّ qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Qala ay dullana wa arshidna wa waffiqna ila mustaqim. Maknanya ya Allah, tunjukkanlah kepada kami dan bimbinglah kami serta berilah taufik kepada kami untuk berjalan di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim yang dimaksud tersebut? Wa huwa tariqul wadihul musilu ila Allahi wa ila jannatihi yaitu jalan yang jelas, terang benderang, tidak ada kerancuan padanya. al musiru ilallah yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ila jannatih dan menyampaikan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih. Yaitu ma'rifatul haqq, mengetahui kebenaran dan beramal dengannya. Inilah surat suratan mustaqim yang dimaksud ikhwanillah mengetahui al-haq kemudian beramal dengannya. Dua perkara yang harus ada pada diri seseorang agar dia bisa selamat dan mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengetahui kebenaran saja tidak cukup jika tidak beramal dengannya. Demikian pula seorang beramal Ketika tidak dibangun di atas kebenaran, tidak bermanfaat. Jadi dua hal ini, ma'rifatul haqqi wal amalu bih. Inilah jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya. Wahdina fis sirat dan berilah hidayah kepada kami ketika dalam berjalan di atas sirat tersebut. Di sini Imam As-Sa'di mengisyaratkan kepada kita ikhwani fillah bahwasanya hidayah itu ada dua macam. Hidayatun ila sirat dan hidayatun fis sirat. Hidayatun ila sirat yaitu hidayah yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuki kepada jalan yang lurus. Kita minta diberi petunjuk agar bisa mengetahui jalan yang lurus dan berjalan di atasnya. Mengetahui Islam, mengetahui sunnah, ketika sebelumnya kita jahil darinya. Mengetahui Islam ketika sebelumnya dia kufur. Mengetahui sunnah ketika sebelumnya dia berada di atas kebitahan. Mengetahui ilmu ketika sebelumnya dia berada di atas kebodohan. Ini hidayah ila syarat. Kemudian yang kedua hidayatun fis sirat. Hidayah ketika berada di atas jalan tersebut. Karena seorang berjalan ikhwanillah ketika telah diberi hidayah untuk mengenal kebenaran, butuh hidayah dari Allah untuk terus-menerus di atas kebenaran tersebut. Nah, karena itulah Imam As-Sa'di mengatakan dalam kelanjutan perkataan beliau, "Fal hidayatu ila sirati luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan dan hidayah kepada jalan yang lurus tersebut adalah tetapnya seseorang di atas agama Islam dan meninggalkan segala sesuatu selain Islam tersebut dari semua agama-agama yang ada. Ini hidayah ila surat. Yaitu tetapnya seorang bisa memeluk agama yang hak ini yang tidak ada agama selainnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala innad dina indallahi islam Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka sungguh dia telah mengalami kerugian yang nyata wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya maka tidak akan diterima agama tersebut wa huwa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi Wal hidayatu fis sirat tashmalul hidayata li jami'it tafasirid diniyah ilman wa amalan. Dan hidayah ketika berada di atas siratal mustaqim tersebut mencakup hidayah kepada semua perincian-perincian dalam agama ini. Baik dari sisi ilmu maupun sisi amalan. Sehingga mengetahui Bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar? Mengetahui aturan-aturan Allah, mengetahui perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Ini hidayatun fis Dari sisi ilmu maupun amal. Karena seseorang terkadang mengetahui tapi tidak mendapatkan hidayah untuk beramal. Sebaliknya seorang terkadang mempunyai semangat untuk beramal tapi tidak mendapatkan hidayah untuk membangun amalannya di atas ilmu. Dan inilah keadaan hamba ikhwanillah. Dia berusaha berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perjalanannya tersebut butuh petunjuk dari Allah sehingga bisa mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala sebuah perkataan yang sangat bagus beliau mengatakan at-tariqu ilallahi tawil wa nahnu namdi fihi kassulahfa wa laysatil ghayatu an nasila li tariq walakinnal ghayah an namuta wa nahnu ala tariq Beliau mengatakan at-tariqu ila tawil. Jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju kepada surganya itu panjang. Wa nahnu namdi fihi Dan kita berjalan di atasnya itu seperti kura-kura. Berjalan lambat, tertatih-tatih. Kemudian beliau mengatakan an Bukanlah tujuan kita untuk bisa dengan cepat mencapai akhir jalan itu. Tidak. Karena kita tidak tahu kapan akhir hayat kita. Kapan kita akan mencapai jalan tersebut. Mencapai ujung dari jalan tersebut yang berupa kematian. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Walakinnal ghayah an namuta wa nahnu 'ala tariq. Akan tetapi yang merupakan tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mati dan kita berada di atas jalan tersebut. Inilah istiqomah. Bukan tujuan kita. Bagaimana kita bisa mencapai ujung di jalan tersebut. Kan tapi tujuan kita bagaimana kita bisa bertahan di atas jalan yang lurus itu mati di atas keistiqomahan. Oleh karena itu, kita senantiasa diperintahkan untuk membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Yang dikatakan oleh Imam as di dalam perkataan beliau selanjutnya, فَهَذَا الدُّعَاءُ مِنْ أَجْمَعِ الْأَدْعِيَةِ وَأَنْفَعِهَا لِلْعَبْدِ Dan doa ini merupakan seluas-luas doa dan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Doa yang sangat mencakup permintaan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus dan untuk ditetapkan ketika berjalan di atas jalan tersebut. Sehingga apa lagi yang lebih bermanfaat dari yang seperti ini? Karena apabila seorang istiqomah ikhwanillah terus menerus di atas kebenaran di atas perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridai, maka inilah kebahagiaan yang hakiki. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya a'zamul karamah luzumul istiqamah. Bahwasanya sebesar-besar karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah tetapnya seseorang di atas keistiqomahan. Jadi ketetapan seorang dan keistiqomahan seseorang ini merupakan karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang hamba yang dia cintai. Walihada wajib alal insan an yad'u Allah bihi fi kulli rakaatin min salatihi li daruratihi ila dhalik. Oleh karena itulah wajib bagi setiap manusia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya pada setiap rakaat di dalam salatnya. Karena apa? Karena daruratnya perkara tersebut. Perkara yang sangat darurat dan sangat dibutuhkan lebih dari kebutuhan seorang hamba terhadap makanan dan minuman maupun udara untuk pernapasan dia. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la salat liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Karena diantaranya pada Fatihatul Kitab ada doa yang sangat agung ini, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan hidayah. Ibnu Qayyim ikhwanillah menerangkan bagaimana daruratnya kebutuhan seorang hamba terhadap hidayah. Yang hal ini beliau jelaskan dalam enam poin. Hidayah yang apabila enam poin ini ada pada seorang hamba maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah secara sempurna. Yang pertama yaitu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk berilmu, mengetahui kebenaran itu yang benar dan mengetahui yang batil itu batil. Ini hidayah dari Allah. Kemudian hidayah yang kedua apabila seorang telah mengetahui ilmu ini butuh lagi hidayah dari Allah untuk bisa mempunyai semangat, mempunyai tekad dan mempunyai niat beramal dengan ilmu yang dia miliki. Karena banyak mereka-mereka yang mempunyai kebenaran, mengetahui kebenaran, akan tapi tidak punya tekad untuk melaksanakannya. Mengetahui yang hak, tapi takut, tapi tidak punya hak, semangat, tidak punya tekad untuk mengikuti kebenaran tersebut. Kisah umat-umat terdahulu cukup sebagai ibrah bagi kita. Bagaimana Herakles dia mengetahui bahwasanya risalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Akan tapi tidak bisa untuk melaksanakannya. Demikian pula Abu Talib mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, tapi ternyata pengetahuan tidak cukup. Di sana butuh hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala lagi agar bisa mempunyai tekad yang kuat untuk menerima kebenaran tersebut. Kemudian ketika seorang hamba telah mendapatkan dua jenis hidayah ini butuh lagi hidayah yang ketiga yaitu untuk bisa beramal dengan apa yang dia ketahui, kemudian dia niatkan dengan kuat, ya, baru kemudian diwujudkan dengan amalan dia. Karena walaupun seorang mempunyai pengetahuan tentang al-haq, dan mempunyai tekad untuk melaksanakannya tanpa taufik serta hidayah dari Allah untuk bisa melaksanakannya, dia tidak akan mungkin bisa mengamalkannya. Ini tiga hal yang merupakan asas seseorang bisa berjalan di atas kebenaran. Kemudian di sana ada tiga hal lagi yang merupakan penyempurna. Sehingga apabila tiga hal ini didapatkan oleh seorang hamba maka dialah seorang yang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Yaitu yang keempat adalah hidayah untuk bisa mengetahui perkara-perkara yang terperinci ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadanya perkara-perkara secara umum. Dia mengetahui hal-hal yang umum dalam agama ini. Berarti butuh hidayah untuk bisa mengetahuinya secara terperinci lagi. Ini perkara yang keempat. Kemudian perkara yang kelima, hidayah untuk bisa mengetahui perkara-perkara yang belum dia ketahui dari sebagian perkara-perkara agama ini. Karena kita ketahui ikhwanifillah, seorang mengetahui suatu hal dan bodoh dari hal yang lain. Ini harus kita yakini. Tidak ada seorang pun yang yakin dia ilmunya melingkupi segala sesuatu tidak. Kita mengetahui sebagian dan jahil dari sebagian yang lebih banyak. Oleh karena itulah butuh hidayah dari Allah agar diberikan pengetahuan bisa mengetahui apa-apa yang dia jahil darinya. Ketika seorang hamba telah mendapatkan kelima perkara ini, ikhwanifillah, dia butuh kita yang keenam yaitu untuk bisa istiqomah di atas jalan tersebut. Bisa terus menerus berada di atas jalan yang lurus tadi. Sehingga dari sini kita ketahui dengan sejelas-jelasnya bagaimana kebutuhan seorang hamba terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pentingnya doa ini dan bermanfaatnya doa ini bagi keselamatan diri-diri kita. Baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah ikhwanifillah Hendaknya ketika kita membaca doa ini dalam sholat-sholat kita Ihdinas suratul mustaqim Hadirkan hati kita bahwasanya kita sedang meminta kepada Allah jalan yang lurus terlebih lagi di tengah-tengah zaman yang fitnah begitu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bagaimana fitnah itu mendatangi umatnya. Tu'radul fitanu kal hasir ya'udan Fitnah-fitnah itu dibentangkan seperti lembaran-lembaran tikar selembar demi selembar. ayyu qalbin angkaraha nukita fihi nuktatun bayadha maka hati yang mana saja mengingkari datangnya fitnah tersebut maka akan dititikkan pada hatinya itu titik putih wa ayyu qalbin usbibaha nukita fihi nuktatun sauda dan hati mana saja yang menerima fitnah yang datang kepadanya fitnah yang menerpa dirinya maka akan dititikkan pada hatinya titik hitam hatta tasira ala qalbain sampai jadilah menjadi dua hati yang berbeda. Yang pertama putih, bersih, jernih, kuat, kokoh seperti batu yang tegar. Tidak memandaratkannya fitnah-fitnah yang datang. Sedangkan yang lainnya aswadu mirbada. Kalau kuzi mujakhia. Yang satunya hitam legam dibaratkan seperti bencana yang tertelungkup. Bencana yang tertelungkup ikhwanifillah tidak akan mungkin bisa untuk menerima sesuatu yang datang kepadanya. Tidak akan bisa menampungnya. Dikasih air tidak akan masuk. Ini bencana yang tertelungkup. Mana kuzimu jakhiyah di antara maknanya yang disebutkan oleh ulama ini. Seperti bencana yang tertelungkup. Sehingga ketika diisi air tidak akan mungkin bisa masuk. Demikianlah keadaan seorang yang telah tertimpa fitnah. Ketika datang penjelasan, tidak akan mungkin diterima oleh hatinya karena sudah tertutup. Diberi dari dari, dari Al-Quran maupun As-Sunnah mental semua. Ini keadaan seorang yang terfitnah. Penafsiran yang lain makna kujiku zimujahia yaitu bencana yang miring. Namanya bencana miring itu akan mudah sekali dijatuhkan. Terkena sentuhan sedikit, dia langsung ambruk. Demikian keadaan orang yang terfitnah juga. Diterpa syubhat sedikit saja, langsung ambruk. Dua penafsiran ini datang dari salaf. Pada makna kozi mujahiyah. Oleh karena itulah orang-orang yang seperti ini ketika datang kebenaran tidak akan mungkin bisa menerimanya kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ketika kita mengetahui fenomena fitnah yang menghampiri anak Adam ini, ikhwanifillah, hendaknya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin khawatir dengan keselamatan diri diri kita. Tidak ada yang bisa merasa aman dari terfitnah. Setinggi apapun ilmu seseorang, sebanyak apapun ibadah dia, apabila tidak mendapatkan hidayah untuk istiqomah, maka tidak ada yang menjamin dia selamat. Karena kita tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hendaknya ketika kita membaca doa yang agung ini hadirkan hati kita kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk meminta petunjuk agar ditunjukkan jalan yang lurus dan meminta petunjuk untuk ditetapkan ketika berjalan di atas jalan yang lurus tadi. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Wa hadzal siratul mustaqim huwa siratal ladzina an'amta 'alaihim." Dan jalan yang lurus ini adalah jalan yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat tersebut? Diterangkan dalam surat An-Nisa. Minan nabiyyin, wasiddiqin wasyuhada, wassalihin Dari kalangan para nabi, kalangan orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang soleh. Inilah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat dan merekalah yang telah Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat yang lain? Wa may yuti'illah war rasul فأولئك ma'al الذين أنعم الله minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang bersama mereka-mereka yang telah diberi nikmat kepada mereka. Bersama orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Sehingga jalan untuk bisa mendapatkan kenikmatan seperti yang mereka dapat adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti inilah suratul mustaqim, yaitu jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ghairil maghdubi alaihim. Kala Sa'di rahimahullah ta'ala, Ghairi siratil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang dimurkai ini? Bagaimana sifat mereka? Alladhi araful haqqa wa Yaitu orang yang mengetahui kebenaran akan tapi meninggalkannya. Inilah sifat utama orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Araful haqqa wa Mengetahui al-haq akan tapi meninggalkannya kal Yahudi wa nahwihim seperti orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Wa ghairi siratil dhalin dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang sesat tersebut? Alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalalin kan nasara wa nahwihim. Yaitu mereka-mereka yang meninggalkan al-haq di atas kebodohan dan di atas kesesatan. Seperti orang-orang Nasara dan yang semisal dengan mereka. Inilah orang-orang yang sesat. Mereka meninggalkan ahad karena bodoh. Sehingga beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kebodohan. Tidak mau mencari kebenaran, tidak mau mendengarkan penjelasan. Inilah orang-orang yang dolin. Sehingga pada doa ini juga terkandung permintaan Agar dijauhkan dari dua golongan tersebut. Golongan al-maghdub alaihim dan al-dhalin. Mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Dan siapa saja yang mengetahui al-haq kemudian tidak mau beramal dengannya, dia mempunyai kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Sebaliknya orang-orang yang jahil dari kebenaran beramal tanpa ilmu dan bimbingan mereka menyerupai orang-orang Nasrani. Sehingga dikatakan oleh salaf kita, "Man fasada min ulama'ina falahu syabahun bil yahud." Siapa saja yang rusak dari ulama-ulama kita, mereka mempunyai kemiripan dengan orang-orang Yahudi. "Wa man fasada min ubadina falahu syabahun bin Nasara." Dan siapa saja yang merusak dari golongan ahli ibadah kita, maka mereka mempunyai kemiripan dengan orang-orang Nasara. Rusaknya seorang alim ikhwanillah ketika dia tidak beramal dengan ilmunya. Dan rusaknya seorang ahli ibadah ketika dia beribadah dibangun tanpa ilmu. Sehingga dua hal ini hendaknya kita senantiasa berusaha dalam kehidupan kita untuk menjauhinya menjauhi jalan-jalan mereka yang cara utamanya adalah tentunya dengan menuntut ilmu boleh ilmu karena dengannya seorang bisa beribadah di atas ilmu dan basirah kemudian beramal dengan ilmunya sehingga dikeluarkan dari mereka-mereka yang dimurkai sehingga ketika seorang hamba ikhwanifillah mendapatkan taufik untuk bisa duduk di majelis ilmu setiap harinya bisa mendengarkan Al-Quran, mendengarkan As-Sunnah, maka syukurilah. Maka syukurilah yang demikian itu. Karena sungguh di sana banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, terkhususnya saudara-saudara kita salafiyun, mereka untuk bisa mendengarkan satu kali majlis, butuh untuk menyisakan hartanya butuh untuk menyiapkan waktunya. Itu pun tidak bisa mereka mendengarkan setiap hari. Sehingga syukurilah nikmat yang besar ini. Walaupun di atas kesedikitan harta, di atas kekurangan makanan, kekurangan harta benda, atau kehidupan duniawi yang lainnya, maka hendaknya yang seperti ini jangan dihiraukan. Semuanya rendah. Ketika seorang membandingkan dengan perkara besar yang dia dapatkan, mengetahui Al-Quran, As-Sunnah, mengetahui kebenaran, mengetahui jalan yang lurus. Di saat-saat manusia kebingungan untuk mencari bagaimana jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Oleh karena itulah jangan hiraukan bisikan-bisikan syaitan untuk memalingkan seorang dari jalan menuntut ilmu. Karena di sana banyak sekali usaha-usaha syaitan untuk memalingkan seorang dari jalan menuntut ilmu. Di antaranya apa yang dia bisik-bisikkan pada seorang asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanji-janjikan kepada kalian kefakiran senantiasa di bayang-bayangi kefakiran tidak cukup penghasilan sehari demikian bagaimana saya mencukupi kehidupan anak istri terus demikian asyaitan ya'idukumul faqra oleh karena itulah barang siapa yang khawatir dengannya demikian itu padahal dia bertakwa kepada Allah dan berusaha mengambil sebab yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan sungguh dia telah tertimpa dari waswas syaitan ini. Syaitan ya'adukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya dan memerintahkan kepada kalian dengan perkara-perkara yang kecil. Di antara pula penghalang-penghalang yang diberikan oleh syaitan adalah bayang-bayang. Ketika seorang mendapati permasalahan pada suatu tempat, berangan-angan di sana ada tempat lain yang lebih baik. Padahal apa yang dia dapatkan di tempat tersebut sudah sudah sesuai yang apa dia inginkan dahulu. Ilmu yang dia cari. Itu intinya seorang datang. Oleh karena itulah ikhwanillah usbutu. Tetaplah pada apa yang kalian berada di atasnya. Ketika mendapatkan bagaimana khabar saudara-saudara kita yang jauh dari majelis ilmu, kita sangat bersyukur. Mereka mencari majelis tentang panting belum mendapatkannya jauh dari markis-markis N untuk bisa mendekat berat. Oleh karena itulah seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bisa mendekat ke majelis ilmu, bisa mendapatkan setiap harinya Al-Quran bisa belajar, sholat berjamaah bisa di atas sunnah dan perkara-perkara yang lain ini syukuri dan dijaga dan masing-masing sudul khalal masing-masing menutup kekurangan yang ada pada dirinya dan pada orang lain jangan memandang bahwasanya kekurangan ini adalah kekurangan yang ada pada ustadznya atau pada yang lainnya tapi semuanya saling menutup karena kita yakin ada kekurangan padanya kita yakin masing-masing kita mempunyai kekurangan. Oleh karena itulah saling menutup. Kalau seorang mendapati ketimpangan, sampaikan. Mungkin apa yang dia sangka itu adalah ketimpangan ternyata di sana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menerangkan yang lain. Karena kekurangan ilmu dia atau yang lainnya. Tayyib. Kemudian Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور Al-Quran. Dan surat ini bersamaan dengan ringkasnya qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran. Dia telah mencakup perkara-perkara yang tidak dicakup oleh surat-surat yang lain dalam Al-Quran. ini sehingga datang dalam hadis yang lain bahwasanya surat al-fatihah a'zamu suratin fil Quran merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebagaimana datang hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya al-fatihah merupakan surat suratin fil Quran seagung-agungnya surat dalam Al-Quran di sana ada a'zamu ayah bedakan a'zamu surah Al-Fatihah. Adapun a'zamul ayah, ya, ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Fatadammanat anwa'ut tawahid as-salata. Kenapa? Di antara sebabnya dia termasuk surat yang paling agung mencakup padanya tiga macam tauhid. Tauhidur rububiyah yukhadu min qawlihi rabbil alamin tauhid rububiyah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Rabb rububiyah. Rabb semesta alam. Wa tauhidul ilahiyah wa huwa ifradullah bil ibadah yu'khadhu min lafdi Allah. Dan tauhidul ilahiyah yang merupakan pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan diambil dari lafaz Allah. Karena makna Allah adalah al-makhluk yang diibadai yang mempunyai sifat uluhiyah. Wa min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan juga diambil dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tauhidul asma' was sifat wa huwa itsbatu sifatil kamali lillahi ta'ala allati athbataha li nafsihi وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم dan mencakup tauhidul asma wa sifat yaitu penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat tersebut untuk dirinya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaidah utama dalam asma wa sifat, menetapkan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Min ghairi ta'til, tanpa ada penolakan. Wala tamtil, wala tashbih, dan menyerupakan dengan makhluk. Dan insya Allah pada pelajaran akidah akan kita ketahui perbedaan tamtil dan tashbih. Menurut penjelasan sebagian ulama. Dan perincian dari ketiga macam tauhid yang telah kita ambil dalam kitab tauhid. Adapun untuk tauhidul asma wa sifat insyaallah kita ambil secara terperinci ketika membahas pelajaran akidah seperti lum'atul intiqad atau akidah wasitiyah atau akidah at-tahawiyah. Nasallallahu taufiq Wakat dalla ala dzalika lahul ham kama taqaddam. Dan telah menunjukkan untuk tauhid asma wa sifat ini lafaz alhamdu. Sebagaimana telah kita lewati penjelasannya. Karena alhamdu terkandung padanya apa? Penetapan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala pujian yang mutlak. Karena Allah terpuji pada semua perkaranya terpuji zatnya, terpuji sifat-sifatnya, terpuji nama-namanya, terpuji perbuatan-perbuatannya. Dan ini masuk dalam asma dan sifat. Wa tadammanat itsbatan nubuwwati fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Dan terkandung pada Al-Fatihah penetapan kenabian yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Setelah kita lewati tadi, bahwasanya doa ini mencakup permintaan agar ditunjuki kepada jalan yang lurus dan diberikan hidayah juga sehingga istiqomah di jalan tersebut. Lianna dzalika mumtani'un bidunir risalah. Kenapa pada ayat ini terkandung penetapan kenabian karena al mustaqim tidak akan mungkin diketahui oleh seorang tanpa adanya risalah. Tanpa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Bagaimana seorang bisa mengetahui perincian hukum-hukum? Bagaimana seorang hamba bisa beribadah kepada Allah dengan benar tanpa penjelasan para rasul? Sehingga pada ihtiras al mustaqim terkandung padanya penetapan nubuwah wa isbatul jazai al a'mal dan terkandung padanya penetapan al-jaza al a'mal. Balasan atas amalan-amalan yang dilakukan hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Diambil dari mana? Fi qawlihi maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Wa anna al-jaza yakunu bil 'adl dan balasan tersebut itu adalah balasan yang dibangun di atas keadilan. Karena ad maknanya adalah pembalasan secara adil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menafikan dari dirinya sifat dun dan mengharumkannya Tidak ada sama sekali pada perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan keputusan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, demikian pula balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak ada sama sekali kecurangan maupun kezaliman. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi sebesar dzarrah pun. Wa tadammanat itsbatal qadri wa anna al-'abda fa'ilun haqiqatun khilafan lil qadariyah wal jabriyah. Dan pada ayat ini atau eh, pada surah ini terkandung juga penetapan takdir. Dan bahwasanya seorang hamba itu adalah orang yang beramal secara hakiki. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Qadariyah atau orang-orang Jabriyah. Orang Qadariyah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menciptakan amalan-amalan mereka. Mereka mengingkari takdir Bahwasanya semua ini adalah hasil dari diri hamba-hamba itu sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Jabriyah kebalikan mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya semua yang terjadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memaksanya. Sehingga kehidupan seorang hamba seperti keadaan kapas yang tertiup angin. Kemanapun dia tertiup, itulah yang terjadi padanya tanpa ada kehendak, tanpa ada usaha darinya sedikit pun. Jadi menurut mereka Allah zalim ketika menyiksa orang-orang kafir karena kekafiran dibangun di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya dua akidah yang batil. Sedangkan ahlu Sunnah wal jamaah mereka adalah golongan yang di tengah-tengah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menulis takdir hamba-hambanya. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. tetapi kan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kehendak kepada hamba-hambanya. Yang kehendak itu tentunya berjalan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah perincian tentang akidah ahlu sunnati wal jamaah dalam permasalahan takdir kita dapat pada pelajaran akidah bal tadammanatir rad ala jami' ahli bid'ah wa dalal fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim bahkan terkandung pada surat ini bantahan kepada semua ahli bidah dan semua pelaku kesesatan. Diambil dari mana? Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim." Kenapa? Li'annahu ma'rifatul haqqi wal amalu bih. Karena Siratal mustaqim itu jalan yang lurus itu adalah mengetahui al-haq dan beramal dengannya. Wa kullu mubtadi'in wa dhalin fa huwa mukhalifun lidzalik. Dan semua ahli bidah dan semua orang-orang sesat itu menyelisihi yang seperti itu. Orang yang ahli bidah mereka beramal tanpa mengetahui al-haq. Orang-orang sesat juga demikian. Dan dari sisi yang lain, sebagian mereka mengetahui al-haq tapi tidak mau beramal dengannya. Sehingga apa yang beliau katakan bahwasanya ayat ini mencakup bantahan kepada semua ahli bidah dan semua ahli dalal terhadap perkataan yang tidak diragukan kebenarannya. Wa tadammanat ikhlasan din lillahi ta'ala ibadatan wasti'anatan fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan terkandung pada surat ini pengikhlasan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam beribadah maupun dalam beristianah. Semuanya harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sini kita ketahui ikhwan fillah Betapa agungnya surat ini sehingga dari sini pula kita ketahui kenapa kita senantiasa diperintahkan untuk membacanya pada setiap rokaan pada sholat-sholat kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dia perintahkan dalam ayat ini untuk meminta hidayah kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah untuk bisa mengetahui al-haq itu hak dan yang batil itu batil serta diberikan hidayah untuk bisa beramal dengannya dan istiqomah di atasnya. Itulah orang-orang yang terbebas dari fitnah. Adapun mereka-mereka yang menyimpang dari jalan tersebut, mereka lah orang-orang yang terfitnah. Sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu tentang keadaan seorang yang terfitnah itu bagaimana? Orang yang terfitnah adalah anta'rifa ma kunta tungkir wa tungkir ma kunta ta'rif. Engkau menyatakan sesuatu itu yang benar setelah dulunya engkau mengingkarinya. Kemudian sebaliknya engkau mengingkarinya perkara-perkara yang dulunya engkau anggap itu kebenaran. Inilah orang yang terfitnah. Ketika dulu dia mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, itu anggap benar, kokoh akan tapi kemudian mengingkarinya. Kemudian sebaliknya, mengetahui perkara-perkara itu Allah Subhanahu wa taala larang. Mengetahui satu kebatilan akan tapi kemudian setelah berlalu zaman dia mengatakan itu perkara yang hak. Inilah ciri-ciri orang yang terfitnah Nas'alullah as-salamah wal-afiyah Falhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an illa anta Astaghfiruka wa atubu